بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا للإسلام الحمد لله الذي هدانا بالإيمان والصلاة والسلام على رسول الله حبيبنا وشافعنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا ثبت إيماننا وثبت قلوبنا على دينك اللهم يا ربنا ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال وأكرمنا بالخيرات والطاعات وجنبنا من المعصية والشكر والحكم اللهم يا ربنا اهدنا الصراط المستقيم اللهم يا ربنا اهدنا إلى الصراط القويم اللهم يا ربنا احشرنا مع حبيبك وصفيك حبيبنا وشافئنا ومولانا سيدنا محمد وتحت لوائه اللهم يا ربنا أكرمنا بالخاتمة الحسنى بعد طول العمر في الطاعة والصحة والعافية وأمتنا بالشهادة إنك أنت على كل شيء قدير أما بعد hadirin hadirat alhamdulillah kita bisa melanjutkan pengajian kita pada sore hari ini Semoga Allah senantiasa menguatkan iman kita, mengukuhkan iman kita, mengukuhkan semangat kita di dalam menuntut ilmu sehingga kita bisa benar-benar istiqamah di dalam belajar ini, ngaji ini, di dalam menuntut ilmu ini sehingga benar-benar ilmu yang kita dapat ini ilmu yang membuahkan amal dengan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembacaan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Kitab Tibyan tentang tata krama pembawa Quran, para ustadz, para kiai, para guru. Yaitu satu kitab yang dikarang oleh Imam An-Nawawi. Kita sudah sampai kepada Faslun Faslun. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang akhlak para ustadz dan ini masih di dalam bab atau membicarakan tentang tata krama para ustadz tata krama para guru terhadap murid-muridnya terhadap ilmunya, terhadap majelisnya karena ya kami ingatkan pada pertemuan yang lalu ilmu itu cahaya nur karena ilmu itu cahaya maka cara memindahnya pun harus dengan kebersihan baik itu kebersihan hati atau kebersihan tingkah laku kalau ilmu ini disampaikan dengan satu adab yang tidak benar adabnya tidak ada maka ilmu ini susah untuk menjadi ilmu yang manfaat. Dan juga Imam Nawawi pada pertemuan yang lalu menghimbau agar di saat kita menuntut ilmu senantiasa kita dalam keadaan suci. Ustadznya pun kalau ngajar dalam keadaan punya wudhu. Ini juga adab yang jarang ada. Barangkali ustadz yang hanya peduli untuk ngajar-ngajar saja, nggak pernah peduli mikir manfaat atau tidak manfaat. Sementara tugasnya ustadz ini adalah benar-benar ingin menyambungkan sang murid kepada guru. Kalau ingin menyambungkan murid dengan guru, dia harus meyakini bahwasanya eh, menyambungkan murid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi guru ini punya tugas menyambungkan murid kepada Allah. Kiai punya tugas menyambungkan jamaah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang ustadz menyambungkan para santrinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau orang itu ingin menyambungkan murid-muridnya, jamaahnya kepada Allah. Tentu yang harus diyakini dahulu bahwa alangkah pentingnya untuk sambung dengan Allah. Jadi kalau dia tidak meyakini begitu pentingnya orang itu dekat kepada Allah, tidak merasa pentingnya sambung dengan Allah Subhanahu wa taala maka di saat ia mengajak kepada orang lain pun itu tidak sungguh-sungguh. Karena dia tidak meyakini bahwa ilmu itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka di saat mengajar akhlak yang diamalkan itu kan bentuk daripada keyakinan kalau kalau dekat kepada Allah itu penting. Di saat mengajar dengan penuh hati-hati, menjaga tata krama dalam keadaan wudhu. Karena merasa bahwasanya itu adalah bentuk daripada ah, buah daripada kedekatan hati kepada Allah. Senantiasa ingin dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ini sudah diyakini oleh seorang guru, maka nanti ada kerinduan untuk menjadikan murid-muridnya orang-orang yang dekat kepada Allah. Jadi tidak hanya sekedar materi, yang disampaikan. Maka kemarin kita singgung juga beda antara seorang guru dengan seorang murabbi. Kalau guru itu hanya sekedar dia itu memahami materi, hafal, sampaikan, santrinya suruh menghafal, selesai. Tapi lebih dari itu ternyata di dalam Islam itu ada tugas lebih hebat, lebih dahsyat dari sekedar mengajar ilmu, tetapi mendidik jiwa, terbiah Itu yang paling diutamakan. Karena ilmu tidak cukup. Orang dengan ilmu belum tentu dia bisa sadar akan tapi dengan tarbiyah. Pendidikan hati. Diingatkan di saat salah. Tarbiyah itu yang diutamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang memang dengan akal saja tidak cukup. Ada suatu ketika orang datang kepada Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, aku punya hobi zina. Aku punya kebiasaan zina." Lalu Nabi Muhammad menjawab dengan bahasa akal. Biar ia punya ilmu dulu. Nabi Muhammad bertanya, kamu punya ibu? Punya. Punya adik perempuan? Punya. Punya saudara perempuan? Punya ya Rasulullah. Baik. Kalau seandainya ibu mau dizinai orang gimana yuk? Ya saya bunuh orang itu kurang aja zina sama ibu saya. Kalau saudari perempuanmu dizinai oleh seseorang gimana? Ia menjawab, akan saya bunuh orang itu kurang ajar zina dengan saudari saya lalu Nabi Muhammad berkata tiap kali kamu berzina pasti kamu berzina dengan perempuan dan perempuan itu pasti kalau tidak ibunya seseorang ya anaknya seseorang ya saudarinya seseorang dia diam sejenak faham kamu kata Rasulullah faham ngerti ya Rasulullah tapi susah saya ninggalkan jadi akalnya ngerti kalau zina itu jelek, akalnya faham, tapi dia mengatakan susah aku untuk meninggalkannya ya Rasulullah. Nah, ini menunjukkan ilmu saja tidak cukup. Ilmu gak cukup orang itu bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ perlu ditolong oleh seorang guru. Rasulullah melihat wajahnya, diperhatikan. Setelah itu disentuh dadanya dan setelah itu dilepas, setelah itu berkata, "Ya Rasulullah, mulai detik ini aku sudah tidak mau melakukan lagi ya Rasulullah." Jadi nggak cukup dengan ilmu, tapi harus ada sesuatu yang khusus yang disambungkan oleh seorang guru. Diperhatikan, melihat nur wajahnya Nabi Muhammad SAW, matanya Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad ada kemauan niat untuk mengangkat. Anak itu sendiri, apa, sahabat itu sendiri punya niat, kemudian ketemu dengan niatnya guru, maka itu cepat. Maka itu perlunya murabbi, sambungnya seorang murid dengan guru untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ditekankan betul nanti kalau kita sudah masuk babnya menjadi murid sungguh luar biasa. Imam An-Nawawi rahimahullah taala menggembleng orang dengan gemblengan yang sesungguhnya agar orang tersebut bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Faslun fasal. Wa min adabihi al-muta'akkidatihi Termasuk dari adab yang sangat dikukuhkan. Tata krama yang sangat dikukuhkan. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Sangat perlu. Wama yu'tana bihi dan perlu untuk diperhatikan. Yu'tana diperhatikan bihi dengan tata krama tersebut. Apa itu? Alla yudhillal ilma. Jangan sampai ustadz itu merendahkan ilmu. Gimana gimana cara merendahkan ilmu itu? haba kemudian pergi ila makanin ke satu tempat. Yun sabu tempat itu dinisbatkan atau dimiliki ila ke, oleh orang man yata'allamu minhu orang yang belajar darinya. Liyata'allama minhu untuk belajar murid tersebut kepada ustadz tersebut fihi di tempat tersebut. Maksudnya apa? Termasuk merendahkan ilmu, subhanallah. Sekarang zamannya zaman benar-benar zaman sudah tidak benar. Jadi kalau ada seorang guru pergi ke rumahnya murid ngajar di sana itu merendahkan ilmu. Murid yang datang ke tempatnya guru, ilmu itu diambil dengan susah payah. Jadi jangan termasuk merendahkan ilmu kata Imam Nawawi rahimahullah taala Fayadhaba ila makanin pergi ke satu tempat yunsabu ilaman yata'allam minhu yang tempat itu miliknya muridnya kemudian mengajar murid di tempat itu. Ini termasuk merendahkan ilmu. Jadi kita datang ke seorang guru datang ke tempatnya murid ngajar di situ itu merendahkan ilmu. Ini apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi. Sebab ilmu itu harus disetting, digam, di, di, disuarakan, dihadirkan dengan wibawa, dengan penuh hormat. Wa al muta'allimu biarpun muridnya yang belajar itu khalifatan khalifah. Jangan datang. Nah ini subhanallah zamannya zaman beda. Kalau sudah nggak didatangi tambah jauh lagi zaman sekarang ini. Zaman dulu nih. Kalau zaman-zaman sekarang ustadznya hanya mengajar di majelisnya saja. Yang datang hanya itu-itu saja Ilmu yukta betul kata ulama. Ilmu itu didatangi. Walayati nggak datang. Ilmu itu didatangi, bukan dikirim. Datangi kalau pengen main. Maka dari itu beda. Kalau kita belajar ke majelisnya seorang syekh atau mengundang syekh ke rumah kita itu sangat beda. Sangat jauh. Ilmu yang kita peroleh di saat kita datang ke tempatnya sang syekh, sang guru atau gurunya kita bawa ke rumah kita itu sangat beda. Lebih hebat adalah di saat kita datang ke rumahnya sang syekh, ke tempatnya syekh. Wa ingkana biarpun yang belajar itu wa ingkana al-muta'allimu biarpun murid yang belajar itu khalifatan khalifah faman dunau atau di bawahnya lagi menteri enggak aslinya begitu bal yasunul ilma akan tapi sebaliknya mestinya seorang guru itu yasunu menjaga Al-ilma ilmu. Andalika dari itu semua. Kama sonahu seperti telah menjaganya. Anhu dari yang demikian itu. As-salafu. Para salaf radhiyallahu anhum. Semoga Allah meridhai mereka. Para salafun tidak mau merendahkan ilmu. Datang ke tempat-tempatnya orang. Karena itu nanti menjadikan ilmu tidak dihargai. Ah, Gampang, nanti saya undang juga datang. malas ke pengajian, saya kan bisa ngundang orang. Saya bisa ngundang kiai biar datang ke rumah saya. Nah, ini termasuk tidak menghargai ulama. Aslinya seperti itu. Cuman zaman-zaman rusak. Kalau kiainya nggak mau datang, ya betul-betul jauh. Akhirnya ngundang dangdutan nanti masalahnya. Dan memang sebetulnya itu bikin capek para ustadz. Bisa saja pondok itu terlantar begitu. Sehingga pesantren itu jatahnya kiainya jadi sedikit gara-gara kiai padahal kalau ke tempat lain itu tidak segede majelisnya. Majelisnya yang datang bisa sampai 1000, 1500, 2000. Di majelis 100 orang, 200. Sebenarnya kan energi yang dibuang. Di samping itu tidak memuliakan ilmu. Datangi ke tempatnya ulama kalau kita pengen rindu. Nah ini pendidikan ini adalah bagi para murid. Murid itu rajinlah untuk datang ke rumahnya ustadz. Baik. Wa hikayatuhum fi hadza cerita tentang mereka hikayatum cerita para ulama-ulama fi hadza tentang yang seperti ini tidak datang ke tempatnya orang murid biarpun itu khalifah katsiratun banyak masyhuratun sangat masyhur Harun Ar-Rasyid mengirim anak-anaknya Faslun fasl Wa yambai dan sayukiyanya ayyakuna hendaknya ada majlisahu majlisuhu majlisnya ustadz itu wasian luas hendaknya majlisnya itu agak diperlebar biar orang lega Lihat tamakana agar memungkinkan julasa uhu teman-temannya atau murid-muridnya tadi bukan teman murid-muridnya itu untuk fihi duduk di majlisnya tersebut jadi perlu mikir bagaimana menjadikan jamaah itu nyaman dengan tempat belajarnya. Fafil hadithi di dalam hadis Nabi Muhammad anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairul majalisi sebaik-baik majlis adalah ausa'uha paling lebarnya majlis sebaik-baik majlis adalah paling lebarnya majlis jadi orang nyaman di situ lega belajar bisa nyaman-nyaman. Rawahu Abu Daud, diriwatkan oleh Imam Abu Daud di dalam sunannya. Faslun fasal. Fi adabil muta'allimi. Ini gantian nih. Adabnya orang yang mau belajar. Fi adabil muta'allimi tata keramanya murid. Tata keramanya santri Tata kerama kita di saat kita belajar kepada satu orang ulama, kiai atau ustadz, maka ada tata kerama. Pertama, jami'u umada karnahu semua yang kami sebutkan tadi, jami'u umada karnahu yang semua yang kami sebutkan tadi min adabil muallimi dari tata keramanya ustadz itu fi nafsihi sekaligus adabul lil alimi tata kerama juga untuk murid jadi yang disebutkan tadi tata kerama tata kerama untuk ustadz itu sekaligus tata kerama untuk murid. Womin ada adabihi dan termasuk dari tata kerama termasuk dari tata keramanya seorang murid taniba menjauhi al-asbaba sebab-sebab asal yang menjadikan ia sibuk anit sili dari mendapatkan ilmu sibuk sesuatu yang tidak diperintahkan oleh gurunya. Biarpun belajar ilmu. Biarpun belajar ilmu juga selagi yang tidak diperintahkan oleh guru teledor namanya. Kecuali yang diperintahkan oleh guru sudah beres baru dia boleh nambah yang lainnya. Karena guru itu memberi sesuai aturan. illa sababan kecuali sabab la buta yang harus minhu ia lakukan lil hajati karena ada hajah illa sababan kecuali sabab la buta yang harus ia lakukan minhu dari pekerjaan atau sebab lil hajati karena ada hajat mungkin kita sambil kerja. Tidak apa-apa mungkin karena kita punya anak. Biarpun kita nyantri, kita punya anak istri, maka kita bekerja. Sambil kerja, tapi tetap menuntut ilmu. Ini adalah sebetulnya teguran besar bagi orang yang sudah dicukupi oleh Allah. Tapi yang paling males biasanya yang dicukupi. Ada mobil, suaminya mempersilahkan, ibu kalau ngaji mangga ngaji. Tapi beda. Pindahnya ke tempat lain. Akhirnya jadwalnya berubah grup ini arisannya pun milih-milih akhirnya jauh dari pengajian tambah rizkinya kadang-kadang tambah jauh dari pengajian semestinya itu kesempatan Allah memberikan banyak rizki memperbanyak jadwal ngaji jadwal menuntut ilmu bayi dan ayu ayyutahhira hendaknya ia membersihkan kolbahu hatinya minal adnasi dari kotoran-kotoran liyasluha agar menjadi pantas hatinya liyasluha agar menjadi pantas hatinya liqabulil qur'ani untuk menerima Al-Qur'an wa dan menghafalnya wastithmarihi untuk menanam benih-benih ilmu di situ istismar itu nanam modal maksudnya Wastitmarihi untuk mengembangkan di dalam hatinya. Jadi harus disiap. Dikasih benih, dikasih Al-Quran, hadis, kemudian dikembangkan di situ. Istitmar. Diperbanyak ilmunya. Maksudnya di hatinya. Harus kita siapkan hati kita ini untuk menerima ilmu-ilmu. Waqad sahha telah benar riwayat an Rasulillahi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala berkata Ala inna fil jasadi mudghatan ingat bahwasanya di dalam tubuh ini ada segumpal darah Idza saluhat saluhal jasadu kulluh kalau sudah menjadi baik maka jasad ini semua akan menjadi baik. Hati ada sekumpal darah. Wa idza fasadat kalau ternyata rusak fasadal jasadu kulluh semua jasad pun jadi enggak benar. Jadi rusak. Ala wa ya'al qalbu yaitu hati. Hati digambarkan oleh Rasulullah sekumpal darah yang ada di dalam rongga dada. Tetapi lebih dari itu maknanya adalah sesuatu yang maknawi tapi diisyaratkan dengan sesuatu yang hissi yang bisa di diindra kalau diambil itu hati. Akan tapi lebih dari itu yang dimaksud adalah maknawi. Kebersihan hati, hati yang bersih. Kalau sudah hati itu bersih, tidak ada penyakit dengki, tidak ada sombong, tidak ada dendam. Maka jasad semuanya jadi baik. Matanya ngelihat orang sejuk dengan penuh kasih Melihat saudara kak sayang, cinta. Melihat fakir miskin, miskin ternyuh, terharu, ingin membantu. Melihat orang tua yang ada penghormatan. Karena apa? Hatinya bersih. Tapi kalau sudah hatinya dengki, melihat orang jelek semua. Hatinya denda, melihat orang jelek. Maka ini, kalau sudah hati ini baik, baik. Maka dari itu diutamakan oleh Al-Imam An-Nawawi, bersihkan hati. Walakat Walakot ahsanal qailu dan telah baik apa yang diucapkan oleh seorang. Telah baik apa yang dikatakan oleh seseorang. Ada seseorang yang berkata dengan sesuatu yang baik yaitu yutayyabul qalbu lil ilmi kama tutayyabul ardu liz ziraati. Yutayyabu akan dibaiki, dibersihkan al qalbu hati lil ilmi untuk ilmu. Kama yutayyabu seperti dibersihkannya al-ardu bumi liziraati untuk ditanam. Diberi tanaman. Jadi yutayyab arti itu dibersihkan untuk disiapkan menerima ilmu seperti halnya bumi kalau mau ditanam kita bersihkan dari rumput-rumputnya. Kalau enggak rumputnya yang subur, padinya jadi enggak karu-karuan. Jadi dibersihkan rumput dari rumput-rumput dibajak dibalik itu tanahnya sehingga rumputnya tertanam mati setelah itu rumput-rumput yang terlihat dicabut baru nanti pantas untuk ditanami kalau rumput nanti pupuknya direbut antara rumput dengan padinya makanya kalau hati kita kotorannya tidak kita bersihkan di saat diberi yang namanya ilmu ternyata ilmunya diberi dimanfaatkan oleh hati yang punya kejangkit dengki dendam sehingga karena penyakit dengki dendam muncul merendahkan ini berebut antara hati nurani yang bersih dengan penyakitnya berebut. Jangan berebut, bersihkan dulu. Kalau sudah bersih nanti layak untuk ditanami ilmu maka ilmunya nanti subur. Wayambai dan seyogianya ayyatawadhu'a untuk bertawadhu, merendah. Hatinya merendah limu'allimihi kepada ustadznya wa yata'addaba dan hendaknya bertata krama ma'ahu dengan ustadznya wa in kana asgharu minha sinnan biarpun lebih sedikit umurnya sang ustadz jadi Imam Nawawi itu muda Imam Nawawi itu meninggalnya seperti kita ini ditambah beberapa tahun lagi karena kalau tidak salah Imam Nawawi 37 38 meninggal. Muda sekali karangannya tidak karu-karuan, banyaknya. Sudah begitu muridnya berjenggot putih uban banyak. Imam Nawawi seperti itu. Jadi luar biasa, itu benar-benar karomah. Karangannya apa saja punya. Sampai digambarkan karangannya begitu banyak sampai kalau seandainya dirinci, dibagi di dalam hari-hari Imam Nawawi, kalau seandainya Imam Nawawi baru lahir sudah ngarang, itu sehari 20 kuros 20 kuros, bukan 20 halaman. Ada kuros tuh kepi apa? Bendel-bendel itu 20. Jadi karangannya Imam Nawawi itu kalau dibagi dengan hari-hari umurnya, itu seolah-olah baru lahir sudah ngarang, sampai mati seharinya itu dapat 20 kuros. Sekarang sudah tua begini, mana manfaat kita? Kan begitu. Subhanallah. Ini adalah karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala sangat muda beliau meninggal. Bahkan belum sempat menikah. Tidak punya anak karena tidak sempat menikah. Sibuk dengan belajar. Kapan membacanya ya? Ngarang saja itu. Itu digambarkan ngarang sehari dapat sebegitu. Masya Allah. Memang sebagian orang diberi oleh Allah barokah mak, barokah waktunya. Waktunya mas sama 12 jam, tapi orang ini bisa ngelakuin ini, ini, ini, ini. Ini 12 jam mulai tadi nganggur saja. Nggak dapat apa-apa. Namanya nggak barokah. Jadi barokah biarpun sama-sama 24 jam, tapi ternyata Masya Allah. Ini bisa ngerjain ini, baca Quran, setelah itu ngajar, setelah itu ini, setelah ini, ini, ini. Karena oleh Allah dijadikan waktunya itu panjang bagi dia. Memang 24 jam, tapi ternyata jadi barokah. Kayak dua hari, kayak tiga hari, bisa ngerjain banyak hal. Tapi ada orang yang ilha, harinya itu nggak barokah. Seminggu pun ternyata ngerjain ini nggak jadi-jadi, nggak kelar-kelar. Baik. Hendaknya bertawadhu. Wa aqallu wa aqallu syuhratan. Biarpun gurunya itu kurang masyhur. Lebih masyhur dia. <laughs> gurunya itu enggak masyhur, dia lebih masyhur. Barangkali karena dia muda, apa barangkali dia karena lebih cekatan, mungkin anaknya kiai sehingga cepat masyhur, gurunya itu adalah Orang yang Masya Allah, kopiahnya menceng, bajunya itu-itu saja, musolanya kecil. Tapi gurunya sebetulnya. Awas, jangan merendahkan ilmu, gak manfaat tuh. Wanasaban, mungkin gurunya itu bukan dari golongan orang yang punya nasab. Ini muridnya nasabnya kiai-kiai. Gurunya gak punya nasab, awas. Ini sebabnya merendahkan guru biasanya. Ya, guru saya itu gak punya nasab kayak saya. Saya kan anaknya kiai. Eh, anak itu belum kiai. Kalau masih anaknya kiai, belum kiai. Kadang-kadang merasa anaknya kiai, kemana-mana merasa anaknya kiai. Gus, kemana-mana anak kiai, ngerasa anaknya kiai, anaknya kiai. Makanya cepet goblok itu, gampang awet gobloknya itu. Karena kemana-mana sudah kayak pinter. Sudah bapaknya mati, dipasang imamah, jubahnya gede. Nah ini kiai goblok itu ada nanti. Belajar dulu, baru nanti disebut kiai. Anaknya kiai belum. Anaknya Nabi pun ada yang ahli neraka. Anaknya siapa? Nabi Nuh. Kadang-kadang juga begitu istrinya kiai sama itu musibah tuh. Sehingga belajar nggak mau. Padahal itu diambil kiai itu hanya karena cantik, muda, dinikahi. Goblok sebetulnya. Jadi kemana-mana kayak ustazah. Musibah ini. Ngaji nggak mau. Punya pendapat nggak mau kalah karena istrinya makiai, ya, eh, karena suaminya kiai, jadi ya ada pertemuan perkumpulan, tapi dia ya nggak mau belajar. Apakah nggak ingat Nabi Lut punya istri ahli neraka? Nah, ini, jadi bukan jaminan istrinya kiai belum jaminan selamat, anaknya kiai belum jaminan selamat kalau tidak berusaha sendiri untuk selamat. Belajar yang benar. Lah ini Biarpun gurunya itu adalah nasabnya kurang bagus ya. Wasolahan barangkali terlihat kurang baik. Dia mau bisa begini, bisa begitu. Wah, muridnya banyak, tapi gurunya dan dalam kampanyanya orang murid lebih banyak santrinya daripada gurunya. Dan alangkah banyaknya guru yang sampai hari ini tidak punya santri. Kita punya guru sampai hari ini subhanallah ilmunya manfaat untuk kita-kita. Tapi beliau tidak mendirikan pesantren. Sampai hari ini masih mengabdi di pesantren. Oh, itu lebih besar sebetulnya. Sebab kurang masyhur, tidak masyhur, secara manfaat kayaknya sih sedikit, padahal gede. Ini banyak guru-guru kita yang tidak terjun di dunia dakwah, tidak terjun di, tidak punya pesantren. Subhanallah. Tapi orang soleh bener. Ikhlas waktu ngajar, serius. Bahkan yang disampaikan pun adalah sangat mudah untuk diingat. Dengan kesederhananya, tidak muluk-muluk. Banyak guru-guru kita yang semacam itu. Wa ghairi dalika, wa ghairi dalika dan lainnya. Wa yatawadau dan daknya murid itu tawadu. Biarpun dia lebih kaya. Wah, biasanya ini godaan. Ah, kiai. Kelas. Petani. Ada kiai, kiai kelas elit. Ada kiai kelas-kelasan itu ya. Ini seperti neraka itu kelas tinggi, <laughs> kelas ini. Jadi ada kiai kelas. Ini kiainya orang elit, ini kiainya orang kaya, ini kiainya orang melarat. Nah, ini musibah. Sehingga karena dia sudah jadi kaya, ini grup jamaah haji di sini, ini grup istrinya pengusaha di sini, ini grup istrinya ini. Nah, Akhirnya ngundang kiainya pun, ya, jangan itu, itu kiai lokal. Nggak dapat ilmu orang kayak begitu tuh. Merendahkan Mentang-mentang ini grupnya orang-orang kaya ngundang Kiai Bonden. Bukan yang penting manfaat, yang penting masyur. Di televisi. Di radio. Yang pokoknya nah ini adalah musibah. Sehingga dengan kiai yang di kampungnya yang setiap hari ngerepot direpoti, dia kurang hormat, nggak manfaat tuh. Makanya kita menghimbau guru-guru kita di kampung kita, kiai-kiai kita di kampung kita, was Manfaat ilmu kita ada di situ, jangan merendahkan, meremehkan biarpun Anda sudah menjadi lebih alim dari beliau. Lebih alim dari beliau. Tapi ingat manfaatnya ilmu tidak ada hubungannya dengan banyaknya ilmu yang Anda dapat. Masih bisa tidak menghormat dengan kiai kampung itu yang dulu ngajar Safinatun Najah itu loh sama Akitatul Awam itu saja. Sementara Anda sudah menghafal yang lainnya. Ingat, ini ada godaan. Mentang-mentang sudah keluar negeri, dulu sebelum berangkat sama ustadznya itu salaman, wah cium tangan. Sekarang keluar negeri salaman gini. Masya Allah, berubah. Hati-hati ini godaan. Ada dapat ilmu, pulang bisa saja berubah. Dulu sebelum berangkat, sebelum berangkat ke luar negeri, keluar negeri itu banyak macam-macam. Anggap saja ke Yaman bisa, ke Mekah bisa, ke ini. Sebelum berangkat tuh, kalau ngomong sama ustadznya ini, sopan, cium tangan, ngerebut cium tangan. Sekarang ketemu ustadznya di luar negeri sana, deket gak mau gini dok, gayanya kayak kiai gede yang harus datangi. Masya Allah, baik-baik. Salaman pun gak cium tangan lagi sudah. Kalau diem tangan, astagfirullahaladzim, tapi diangkat tangannya. <laughs> Dikasihkan, nah, ini kurang ajar nih anak-anak kayak begitu tuh. Itu ciri-ciri orang ilmu manfaat. Makanya kita himbau, siapapun orang yang pernah ngajarmu, wahai muridku, hormati. Kita akan marah karena kepada anak-anak kita kalau dengan ustadz yang pernah ngajarnya, khususnya ustadz dahulu di kampungnya, kalau tidak hormati sebetulnya kalau kamu tidak menghormat guru-gurumu itu, kamu daftar untuk menjadi orang yang tidak bermanfaat ilmunya. Kecuali guru yang berubah menjadi ahli bid'ah. Enggak perlu dihormat. Gurunya menjadi ahli bid'ah, punya akidah sesat, Akidah Ahmadiyah. Akidah Syiah. Sukanya cimaki. Itu kan ahli bid'ah. Melarang ini maulud bid'ah sesat. Tidak perlu dicium tangannya orang begitu. Karena dia tanpa hujah. Main bid'ah. Semua orang harus masuk neraka. Mengkafirkan ahli tasawuf. Nah, ini adalah keluar dari jalan. Itu tidak perlu dihormati orang kayak begitu itu. Nggak perlu dihormati sama sekali. Yang perlu hormati adalah orang yang mengantarkan kepada kemuliaan, menjaga lidah anda. Baik. Al-ilmu harbun lil fatal muta'ali. Maka ilmu itu akan menjadi musuhnya orang seorang pemuda yang sombong. Al-ilmu harbun. Ilmu itu musuh. Harb itu bukan perang. Memusuh menjadi musuh lil fata kepada seorang pemuda al-muta'ali yang sombong. Kalau sudah menuntut ilmu sombong, he, ilmu apa yang mau didapat? kasaili seperti yang namanya banjir itu harbun akan menghantam lil makanil ali tempat yang agak yang tinggi. Jadi kalau tempat tinggi dihantam pasti. Kalau lendeh turun dia. Tapi kalau kau gini dihantam jeder, itu kayak begitu. Wayambai dan seyogianya bagi seorang murid ayang kada pasrah limuallimihi kepada ustadznya wa yusyawirahu dan hendaknya bermusyawarah fi umuri di dalam urusannya subhanallah alangkah banyaknya petunjuk dari guru luar biasa kita dapat kita itu paling enak kalau punya guru sehingga jalan kita itu diatur dilarang diperintah dilarang diperintah enggak usah mikir sendiri jadi kalau kita pengen ngadakan apa-apa tinggal tanya saja, Kak Habib boleh tidak ini? tidak, tidak, tidak. Itu enak. Iya, iya, jalan. Kalau sudah iya, biarpun berat, jangan pikir berat. Pasti ada jalan tuh guru kita. Kalau kita punya guru begitu, enak. Jalan, jalan. Kalau tidak, tidak. Termasuk godaan, termasuk urusan usaha. Kalau perlu isyarah, musyawarah dengan gurunya. Dulu tuh pernah kita dapat godaan yang namanya mahasiswa. Subhanallah. Yang namanya mahasiswa, ya biasanya itu Kebetulan kita banyak teman, itu ada peluang untuk bisnis. Sambil kita kuliah itu ada peluang untuk bisnis. Kita mau dijadikan mediator antara pengusaha-pengusaha yang ada di Yaman dengan pengusaha yang ada di Indonesia. Padahal kita hanya pengen dibawa untuk nunjukin tok ini loh, ini, ini, ini, nanti kita dapat fee. Dapat persenan pengusaha-pengusaha yang di sana. Ini suatu ketika. Wah khayalan kita, wah nanti saya punya duit. Ini, ini. ada godaan. Kita ngadep kepada guru kita. Sederhana jawabannya. Usaha inti tidak berhasil, duit apa ilmu inti juga nggak dapat. Maksudnya gimana? Inti jangan ikut-ikut begitu. Belajar-belajar saja. Coba. Kalau waktu itu kita turuti, mungkin saja kita sudah punya gedung mewah ya, kaya raya, tapi belum tentu dapat ilmu. Mungkin saja. Bisa saja juga hancur itu, belum tentu. Atau kita ditinggal atau dibohongi sama orang. Tapi Alhamdulillah dengan petunjuk seperti itu, kadang-kadang, ya Allah, ini kan peluang, tidak ada lagi. Semua orang ngomong, peluang ini, orang belum tentu percaya nanti. Ah. ah, ah. Sampaikan kepada guru-guru akan berikan bimbingan dan petunjuk. Karena guru tadi kalau sudah benar, nggak ada dengki, nggak pengen muridnya itu terjerumus. Pasti akan dipilihkan yang terbaik. Kalau memang itu baik akan direstui dan diizini. Kalau memang nggak baik, nah beliau. Kadang-kadang apapun minta izin itu kita tidak langsung ngasih. Kalau kita minta izin besok, seminggu lagi, tiga hari lagi. Kenapa? Beliau tidak dia main-main waktu ngomong begini. Ada istiqoroh minta petunjuk. Bisa saja beliau datang kepada orang yang beliau juga yakini sebagai gurunya. Bisa saja. Makanya kadang-kadang kita ngomong tuh ntar dulu tidak bisa jawabannya. Padahal ngomong iya atau tidak Secara akal kan bisa. Enggak, tapi nggak mau besok. Termasuk diantaranya kita dapat izin televisi ini baru-baru ya. Kita pengen ngadakan televisi. Minta izin, Tidak langsung diizinkan di Yaman. Sampai nanti di Telepon telepon tuh sampai berapa kali kita belum belum dapat. Akhirnya baru diizinkan. Insya Allah kalau sudah diizinkan digampangkan oleh Allah. Ini apa-apa guru itu penting. Musyawarah dengan guru. Setelah musyawarah, yakbal qawlahu terima omongannya. Guru setelah benar-benar Anda percaya, Anda pilih, maka musyawarah dengan beliau urusan apapun. Sehingga termasuk dalam urusan ya pernikahan, urusan bisnis, urusan ini perlu musyawarah. Karena beliau kadang-kadang sudah memikirkan kemaslahat untuk sang murid, memikirkan kebaikan untuk sang murid, hanya karena murid buru-buru sehingga ya sudah. Di saat tidak bermusyawarah akan dia ya mangga, biasanya seperti itu. Dan kalau musyawarah kepada guru jangan berkata, ah, ini kita ingat dengan Al-Habib Hasan bin Ahmad Bahrun. Kalau musyawarah dengan guru jangan berkata, lebih baik begini, kiai. Oh, kurang ajar itu ngajar. Kalau sudah lebih baik ngapain tanya saya? Ada, lebih baik begini. Kalau murid punya adab jangan ngomong lebih baik begini. Ajukan permasalahan begini terserah ustadz bagaimana, kiai bagaimana, guru bagaimana. Sudah ngono, kalau ini lebih baik begini. Kalau pengen usulkan, usulkan. Nanti beliau yang akan istikharah. Guru-guru seperti itu. Baik. marid seperti orang sakit al-akil yang punya akal. Sebetulnya seorang santri kepada gurunya, seorang murid kepada guru itu seperti orang sakit yang cerdas. Di depan dokter. Kalau dikasih tahu bangkang atau enggak? Aduh, ibu ini kayaknya aduh. Bahaya penyakitnya ibu, ini kadar gulanya sudah begini-begini, ibu kalau bisa jangan makan. Enggak, eh, saya tidak cocok itu, tidak setuju, tidak setuju dengan pendapat ustaz, anu, dokter ini Ada tidak? Hanya orang bodoh saja yang debat dokternya ya. Tapi ini orang-orang cerdas nih kalau urusan kesehatan percaya sama dokter kan gampang ya. Ibu, ini kena garam sebegini, Ibu jangan makan gula ya. Kalau gula begini harus diatur makanannya dan sebagainya. Ya, diem kan? Urusan dunia mah gampang percaya, tapi kalau urusan akhirat repot. Urusan di dalam menuntut ilmu itu sebetulnya sama seperti orang berobat. Kalau sudah dikasih dokter jangan makan ini patuhi. Kalau kiai yang ngomong jangan begini itu ada maslahatnya. Termasuk di dalam pernikahan. Subhanallah ya. Kita sangat berterima kasih ya dengan guru-guru kita itu yang telaten memperhatikan. Dulu tuh kasus uh, sebelum kita pernah datang ke Indonesia pengen menikah. Sudah daftar calon dan sebagainya ini ini. Kita masuk ke ruangan beliau menyampaikan calonnya ini. Pernah ketemu, saya tidak ketemu, melihat sekali saja. Keluarga baik, keluarga ahli ilmu, anaknya juga Masya Allah solehah, hafal Quran, begini, begini, begini. Ternyata beliau diam sebentar dan berkata, jodohmu nanti akan datang insya Allah. Kita keluar. Setelah kita keluar tuh bingung, maksudnya itu apa? Apakah orang itu bakal dikirim atau yang lain? Kan belum jelas. Akhirnya mau balik langsung kan tidak berani, sorenya baru balik. Maksudnya gimana ya Habib? Sekarang di rumah itu saya membawa foto-fotonya dan sebagainya. Ibu saya sudah setuju. Kita sudah sudah mau. Keluarga kita sudah mau. Keluarga Umi, Abah, semuanya sudah setuju. Hanya beliau mengatakan nanti calonmu mau datang. Kita belum kebayang. Kita ngadep lagi, setelah ngadep lagi ada foto yang dikasihkan. Memang foto jarang saya, tidak pernah saya lihat. Hanya foto ini saya bawa. Gimana? Jawabnya apa? kembalikan saja fotonya, dia dapat orang lebih baik dan ente dapat yang lain yang lebih baik. Oh begitu, pulang. <laughs> Jadi ya, ya kecewa sesaat tapi ini adalah urusan dengan guru. Secara akal kenapa ditolak? Dia adalah orang soleh, soleh masyur kebaikannya, masyur ini, masyur ini, ini baik. Maksudnya apa? Lah ini cara-cara semacam ini ini berat memang kadang-kadang. Waktu menuntut ilmu juga begitu. Rahimallah Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Kita itu pernah ngerundel. Akhirnya dihukum oleh Allah dengan terlambat tiga tahun kita mau berangkat ke luar negeri. Kita itu sudah selesai mondok, setelah selesai mondok, pengen belajar ke Sayyid Muhammad Al-Maliki. Pengen terus karena Umi pengen belajar ke Sayyid Muhammad Maliki. Cuman waktu itu ya kita tanpa sadar, ada adik kelas kita diberangkatkan duluan oleh Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Terjadi kita perbincangan dengan satu orang, loh ini kok baru anak kemarin kok sudah diberangkatkan gimana itu Habib Hasan? Jadi itu ada lintasan omongan begitu. Kita sudah lupa, astagfirullahaladzim. Gara-gara sampai begitu kita serasa gara-gara ini terlambat tiga tahun gitu. Setelah itu kita nyesal dan sebagainya. Sampai Habib Hasan Baharun mengatakan, nah, aku memilihkan tempat belajar itu istikharah. Tidak asal tempat. Dan akan aku antarkan kamu sampai tempatnya Benar setelah itu, setelah tiga tahun diantarkan kita oleh Habib Hasan Baharun ke salah satu universitas yang nggak ada yang tahu. Kita nggak kenal Universitas Alkof itu kayak apa. Karena ini kita murid pertama dari Indonesia. Murid pertama, murid kedua seluruh dunia. Karena Universitas Alkof itu baru tahun kemarin dibuka. Anak gelombang pertama, baru kita yang kedua. Jadi belum ada yang kenal, belum ada alumninya, belum ada. Bayangkan. Tapi Habib, Abdullah, Habib Hasan bin Ahmad Baharun mengatakan, anak istikharah dan cocoknya di sini. Berangkat. Akhirnya kita berangkat itu bawanya macam-macam. Pokoknya kalau tidak cocok ya gimana nanti kata Habib Hasan Baharun, pokoknya insya Allah di sini. Sampai di situ subhanallah debu semuanya. Duh, pesawat saja waktu turun berhenti pesawat baru disalip debu. Karena Tarim waktu itu belum ada lapangan terbang, masih pakai jalan makadam batu itu. Debu Allah apa begini. Sudah betul melihat rumah dari tanah. Dari luar tuh tanah, masuk ke dalam lumayan bagus. Baru besok paginya dibawa ke sekolahan, kita ngelihat Masya Allah Habib Salim Asyatiri. Yo, orang di, beliau di sini. Dr. Ali Toharoyan, Dr. Mahmud Masya, eh, Sulaimani ini. Wah, di itu baru, baru lega. Memang tempatnya kayak yang sederhana, tapi di sini orang-orang gede. Baru setelah itu dibawa ke perpustakaan. Wah, kitab-kitab banyak. Setelah itu eh makan kok cukup. Wah, sudah tenang. Sampai selesai. Nah ini subhanallah. Jadi ini adalah juga petunjuk dari Habib Hasan bin Ahmad Barun dari guru. Jadi, nah, makanya waktu itu kita menyesal betul ya Allah. Itu gara-gara dulu pernah rentek melihat adik-adik kelas kita itu diberangkatkan. Jadi langsung itu sadar, oh gara-gara itu. Yakin gara-gara ini dulu rentek, Ini adik kelas kok sudah diberangkatkan. Dan kita minta maaf. Pernah rentek seperti itu. Beliau ya senyum saja beliau. Memang tidak boleh kita suudon pada guru. Beliau kenapa ini diberangkatkan dulu? Mungkin maslahatnya seperti itu. Karena kita sudah selesai dan mengajar dua tahun atau tiga tahun. Sudah begitu ditunda lagi, bayangkan. Subhanallah. Maksudnya apa? Ini adalah pengalaman pribadi ya. Semoga bisa juga dijadikan contoh buat yang lainnya santri. Ternyata pendapatnya guru itu luar biasa. Nomor satu. Apapun pendapat guru, biarpun kayaknya berat. Itu adalah ada manfaatnya yang luar biasa. Ini tata krama berguru. ini disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya. Usyawiruhu. Jadi kayak orang sakit berobat ke dokter. Yakbal akan terima kaulat tabibi omongannya sang dokter. An-nasihi yang memang dia memberi nasihat. al hadiki yang cerdas punya ilmunya. Wahada aula. Sementara dalam urusan agama lebih. Makanya kalau orang menuntut ilmu berangkat dari jiwa bangkang nggak dapat ilmu. Debat ustadz kurang ajar. Memang ada ustadz yang terbuka, senang. Itu di saat dia meminta, mangga. Ayo, anak-anak yang pengen, coba kekurangan saya apa? Waktu ceramah kurang apa? Waktu ngaji kurang apa? Lah ini di saat ustadznya minta, mangga. Tapi kalau mengkritik dalam keadaan merendahkan, ilmunya tidak manfaat. Nah, ini ada hal-hal. Tapi semua ada batasannya. Jangan sampai prasangka buruk, eh prasangka baik kepada ustadz kebablasan. Kebablasan itu gimana? Sudah tahu maksiat katanya apa? Itu tidak, Kalau maksiat jelas-jelasan diingatkan saja dengan bahasa halus. Kalau masih membangkang kayak itu ada ustadz yang kita ceritakan anaknya kiai pakai kalung emas dan gelang emas. Waktu diingatkan oleh salah satu kiai, Gus, kok panjenengan pakai gelang emas, kalung emas? Jawabnya apa? Kalau saya mah lain. Wow, jadi kalau dia nggak apa-apa. Ini kan aneh, nggak ada. Itu ahli neraka kayak begitu tuh. Jadi kalau syariat tegas. Makanya ustadz kalau salah memang dia manusia tetapi bagaimana cara kita mengingatkannya? Tapi kalau kita prasangka buruk, lalu kita uh, menyombongkan diri di depan beliau, maka itu pertanda ilmu kita adalah tidak manfaat. Ini saja barangkali yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga kita benar-benar bisa menjadi orang yang uh, punya ilmu yang manfaat. Maka kami himbau, semuanya pernah punya guru. Jangan anggap ada guru kecil, nggak ada. Di rumah kita, di kampung kita, Kadang-kadang kita itu lebih terpedaya dengan ustadz yang terlihat di televisi di sana itu. Kita kejar. Sementara ustadz di kampung kita yang kita repoti waktu anak kita demam kita panggil dia. Ibu kita sakit kita panggil dia. Itu kurang dihormati. Makanya kita himbo. Yang di kampungnya tolong utamakan dulu guru-gurunya. Di kampungnya, ustadz-ustadz di kampungnya yang ngajar fasolatan, yang ngajar ini. Utamakan, jangan gara-gara kenal al-bahjah nanti semuanya al-bahjah. Buya Yahya, apa itu? Kata Habib Abdullah Bahrun, saya tidak akan mengambil kamu dari guru-gurumu. Kamu harus kembali bisa menghormati guru-gurumu. Nah ini. Bukan berarti harus ke sini. Tidak. Siapa yang punya guru? Kembali kepada guru-gurunya itu. Hormati guru-gurunya itu. Nah ini penting kayak begini ini. Sebab apa? Kita bukan pengen orang berkumpul, tapi kita ingin semua yang belajar manfaat. Jangan sampai pindah ke sini lalu pulang saya punya guru tadi tidak punya pengalaman, tidak kayak Buya Yahya. Nah ini merendahkan, tidak manfaat ilmunya itu. Misal, contoh, merendahkan gurunya yang dulu. Hanya gara-gara dia bacanya hanya Safinatun Najah saja. Ya, cuman itu saja. Ah, ke Al-Bahjah saja itu lebih. Oh enggak, bukan begitu caranya nuntut ilmu. Tetap yang dulu tuh hormati. Itu harus. Kalau pengen ilmu manfaat. Ini saja. Wallahu a'lam bisawab. Selanjutnya kami persilahkan yang mau bertanya. Namun sebelumnya kami mohon maaf hanya satu-satu aja, satu-satu karena banyak yang tertulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Buya yang saya cintai dan seluruh jamaah pengajian ini yang saya cintai kesolehannya. Pertanyaan saya apakah hak dan kewajiban bertetangga dan seberapa jauh jarak yang disebut tetangga. Yang kedua, adab dalam sholat, baik adab dohir maupun batin. Karena banyak saya lihat Ehm, ada orang sholat tuh yang banyak apa pakai baju gambar bergambar dan tulisan-tulisan tuh sehingga memban apa mengganggu jamaah yang lain. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mangga yang ingin bertanya langsung dari ibu-ibu. ada kewajiban-kewajiban kepada tetangga itu panjang, tapi ringkasnya adalah kita harus menghormati dan menghargainya. Biarpun tetangga itu adalah di luar agama kita. Begitu luar biasanya yang yang namanya tetangga. Sampai Jibril itu selalu berwasiat tetangga kepada Rasulullah Tetangga, tetangga, tetangga. Dan memang tetangga itu lebih kita repotkan daripada saudara kita. Kalau kita lagi sakit, nggak mungkin saudara yang di Bandung datang ndak tetangga, Bu, Mbok. Kita meninggal, ada saudara yang meninggal, anak-anak apa dari keluarga yang meninggal, tetangga yang kita repotkan. Maka betul-betul dosanya besar kalau orang menyakiti tetangga, ini termasuk dosa gede. Jadi kewajibannya kita menghargai, menghormati. Artinya kalau kita kalau dia kurang, kita harus beri. Dan jangan berbuat baik kepada tetangga hanya pengen dibaikin saja. Itu adalah hina. Kenapa kamu baik dengan tetangga? Ya kalau suatu saat saya pergi kan rumah saya bisa dijaga kan. Hmm, itu tidak ikhlas. Kalau urusan begitu mah orang kafir pun ada basa-basi dengan tetangga ada. Kita itu di dalam beragama itu bukan basa-basi. Kalau orang kafir lihat kalau ada tamu dihormati itu tidak? hormati. Ada tamu kasih teh orang kafir, nggak kenal Allah, nggak kenal Rasulullah dengan tetangga ya sesaat ngasih hadiah. Tapi itu bukan karena Allah, tapi karena apa? Ya kalau pengen dibaikin juga, nah, gitu. Sementara kita ini berbuat baik dengan tetangga karena Allah, baik dibales atau tidak dibales, baik tetangga baik atau tidak baik. Nah ini yang harus dipahami, bukan di saat tetangga ngirim apel baru kita membalas buah mangga. Itu mah gampang, balas. Di saat tetangga jahil kurang ajar kita masih bisa baik, itu loh hakikat kita menjalankan tugasnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kepada tetangga sampai urusan masak. Kalau masak bau masakan dagingmu kok keluar kuahnya yang banyak agar tetangga dapat itu loh. Jangan malah beli apel anaknya suruh makan nak makannya di luar. Kenapa? Biar ketahuan tetangga kalau kita beli apel. Ada aja orang punya penyakit, punya penyakit pamer, kalau ke tetangga itu cerita segala macam yang dibeli, yang dimakan, tapi tidak pernah tetangganya dapat. Memang ada perempuan begitu tuh. Bapak-bapak juga ada sebetulnya. Insya Allah di sini nggak ada. Cerita alhamdulillah, oh kemarin saya belanja ini loh ya, ini ini, ini. oh enak, iya iya, enak, oh ini. Pak tidak pernah ngasih. Masya Allah. Nah ini nyakiti tetangga kayak begitu itu, tidak diperkenankan. Ya tetangga itu sebetulnya tidak ada batasnya asalkan masih bisa kita jangkau dengan silaturahmi membagi rizki tetangga. Hanya biasanya dibatasi oleh ulama dengan 40 ke sana, 40 ke sana, 40 ke sana, 40 ke sana, 40 ke sana gitu. 40 40 itu adalah gambaran, perkiraan. Jangan 40 persis sebelahnya nggak dikasih. Padahal masih punya duit. Eh, iya, hanya itu perum apa perkiraan saja 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri, 40 eh, itu Eh, tidak harus ah, kan hanya 40 saja. Saya bukan tetanggaku, sana-sana. Eh, ada begitu. Ini hanya uh, apa pem, ke, dimudahkan apa gampangannya seperti itu. Kemudian ada adab di dalam sholat, ada batin adalah khusyuk, ingat apa yang kita baca, sadar yang kita baca. Adab dohir memang ada, betul yang disampaikan. Adab dohir itu tidak cukup menutup aurat. Adab yang wajib menutup aurat antara pusat dengan lutut. Itu adab wajib. Tetapi lihat, kalau orang melakukan sholat hanya dengan yang wajib saja aneh. Seorang kiai, ustad pakai celana kolor jadi imam. Sah kan? Sah, yang penting pusatnya terli, tertutup, lututnya tertutup. Tapi kurang ajar. <laughs> pakai sarung, sarungnya sampai lut pusat. Terus sampai pakai sarung tok, nggak pakai baju. Kenapa? Ini saya melihat di kitab fikih, kewajiban bagi seorang laki-laki kalau sholat cukup menutup antara udel pusat dengan dengkul ya sudah Allahu Akbar lah ini ustadz kurang ajar tuh ya jadi adab harus baju di samping menutup aurat ada lagi kalau bisa pakai ridak. kalau punya ridak punya rida baju baju ditumpangkan di bundanya kemudian pakai imamah kalau bisa kalau nggak pakai kopiah karena Nabi Muhammad tidak pernah melepas kopiahnya di dalam ibadahnya kecuali waktu haji pakai kopiah sebisa mungkin Kemudian bajunya jangan dibikin orang yang pusing di belakang tuh sambil bayar wrong, not. Apa itu tuh tulisannya macam-macam sambil baca sholat itu. Itu makruh. Maka dari perkenankan wah bajunya macam-macam. Ya. Jadi jangan pakai baju-baju yang seperti itu. Kalau ya tutup dengan baju yang lain, baju putih paling bagusnya baju kalau bisa. Kalau tidak yang penting jangan pakai gambar-gambar. Rasulullah pernah memerintahkan Siti Aisyah untuk menurunkan kelambu yang di depan Rasulullah waktu Rasulullah sholat. Karena apa? Ada gambarnya. Nah ini bayangin gambarnya. Biarpun batik, wah kok enggak pojok, miring batiknya. Ini biarpun batik itu ya. Tapi ya kalau bisa itu yang polos, yang menjadikan orang tidak menjadi berhayal-hayal. Baik, itu adalah adab dohir yang harus kita penuhi. Kemudian setelah itu pakai minyak wangi. Di samping pakai minyak wangi ya sikat gigi. Ini apalagi mau sholat berjamaah. Lah, kemudian siwakan. Siwakan untuk membersihkan. Jangan sampai ke masjid itu tetangganya pusing. Ya. Ada tetangganya pusing. Tidak tahunya kayak di sini nggak ada ikan tongkol, nggak bawa ikan tongkol. Nggak ada orang bawa jeruk, kok bawa jeruk, enak pusing ya. <laughs> Jadi kalau bisa masuk ke masjid itu dalam keadaan siap wangi. Sampai di dalam madhabnya Imam Malik, sebagian riwayat dari Imam Malik, kalau orang baunya tidak enak sekali itu boleh dilarang masuk masjid ganggu. Benar-benar kadang-kadang Masya Allah. Nah ini, cuman harus bersih. Apa latihan untuk bersih itu adab-adabnya. Mandi dahulu, bersih-bersih wangi. Ya insya Allah kalau orang ada orang semangat bisa saja. Ada sebagian orang beli rokok tujuh ribu sehari saja bisa, beli minyak wangi masa nggak bisa. Ini kelewatan. Memang kurang seneng surga biasanya itu. Kalau beli rokok itu tujuh ribu itu satu bungkus. Sehari kadang-kadang habis tuh. Minyak wangi itu satu botol itu bisa seminggu. Untuk sholat lima waktu. Kok masih nggak mau beli minyak wangi, masih mementingkan rokoknya. Artinya memang nggak senang surga itu. Nah, ini. Baik, beli minyak wangi yang bagus. Di dalam sholat. Baik, ini ada pertanyaan. bagaimanakah menurut hukum agama Islam seorang suami memberi nafkah kepada istrinya yang tidak mengerjakan sholat lima waktu tolong dijelaskan jawabnya yang pertama adalah sia-sia rugi diingatkan dulu suruh sholat kalau masih tidak mau sholat terus untuk apa punya istri nggak sholat punya istri ahli neraka untuk apa Cuman kadang-kadang lemah. Aduh, sudah terlanjur punya anak satu. Ini kadang-kadang ini godaannya. Ngeman anak. <laughs> Hehe, kamu masih sering ketemu tuh tambah lagi dua, nanti anak tiga, empat, lima tuh keluar lagi itu. Jadi harus ada ketegasan. Kalau mempunyai istri semacam itu suruh ingatkan. Karena ini urusan yang luar biasa. Meninggalkan sholat semacam ini berat. Na'udzubillah. Kadang memang lelakinya juga ini yang dungu. Sudah tahu tidak sholat masih dinikahi. Yang pertama ini. Sudah begitu bingung, sudahlah. Pokoknya ini komitmen. Dalam sop keluarga itu begini. Kalau kita sudah tidak sama-sama dekat kepada Allah, nggak akan ketemu. Selesai. Kalau perlu ngomong, wahai istriku, kalau saya sudah keluar dari jalan yang diridhoi oleh Allah, maka tinggalkan aku beres. Jangan dipaksain, sama. Pertanyaannya sama. Kalau mempunyai suami yang tidak sholat, gimana? Saya memasakkan setiap hari rugi kerjaanmu sia-sia. Bukan tambah amal, dosa. Nah itu yang neraka katut tuh ya kayak begitu. Istrinya masuk neraka, masuk juga suami. Karena apa? Sudah punya anak lima. Ini yang tidak sholat masih istrinya saja. Nanti anaknya juga ikut nggak sholat. Karena orang kalau sudah tak, tidak takut kepada Allah, orang nggak sholat itu nggak takut kepada Allah. Kalau nggak takut kepada Allah, maksiat yang lain mudah dilakukan. Jadi kalau masalah ngedengki, ngajari suami korupsi, itu adalah model-modelnya orang yang suka ninggalkan sholat. Baik, itu harus. Gimana memberikan nafkahnya? Jangan memberi nafkah kepada yang seperti itu. Bukan dapat pahala, tapi diingatkan dulu, neng sholat. Setelah itu dua kali neng sholat dibawa ke pengajian, masih nggak mau ya sudah. Rugi kalau mempunyai istri semacam itu. Eh, Dan yang kita berikan tidak menjadi pahala. Harus tegas kayak begini ini. Sebaliknya suami Nah, sebaiknya kalau punya, ada orang mempunyai suami seperti itu harus ada ketegasan. Cuman kadang-kadang kelemahan iman. Nanti siapa yang ngasih makan saya? Allah yang ngasih makan. Dan Allah bisa mengganti orang lebih hebat dari dia. Saya seorang anak remaja sering mengikuti pengajian bersama ibu saya di tempat kami tidak ada remaja meng yang mengikuti. Hah? di tempat kami tidak tidak remaja yang Saya seorang anak remaja yang sering mengikuti pengajian bersama ibu saya. Di tempat kami tidak hmm, tidak remaja yang mengikuti remaja, apa maksudnya? Eh, di sini di sini tidak remaja yang mengikuti remaja, nggak ada. Baik saya. Saya sering dibilang kuno, kampungan, dipanggil ustad dengan busana Islam. Biar biar saya tidak mengikuti pengajian ini, saya menolak ajakan ibu untuk ngaji. Akhirnya ibu dua hari sakit. Wah, bener ini durhaka. Diajak ngaji sama ibunya nggak mau durhaka. Kalau ada orang dibilang ustad lah kok nggak seneng ini berarti ya orang tidak senang kebaikan. Ya biarin orang bilang ustaz. Saya kan bilang bukan ustaz. Ada dibilang kuno. Hei kuno. Anak zaman sekarang sarungan. Anak zaman sekarang kopiahan. Nah ini memang zaman sekarang zaman sebegitu. Yang kuat selamat. Ini durhaka ini. Kalau sampai ngikuti omongan remaja. Ninggalkan orang tuanya. Ya ini durhaka ini. Durhaka paling berat nih. Sampai ibunya sakit tuh. Apakah saya termasuk anak yang durhaka pada ibu? Ya, karena anda tidak menuruti. Sebab apa? Kalau perintah ibu yang mubah saja jadi wajib, apalagi yang wajib. Menuntut ilmu kan wajib. Yang mubah, nak, kamu duduk di depan situ satu jam, nak. Harus diikuti itu. Ngapain? Pokoknya duduk di sana, patuh kepada orang tua, asalkan itu tidak haram. Yang mubah kalau sudah orang tua yang memerintahkan jadi wajib, apalagi kewajiban ngaji. Jadi lebih wajib. Padahal saya sering menerati perintah ibu, namun di mata ibu saya selalu salah. Ya, tadi suruh ngaji nggak mau kok. Ya, nah. kayaknya tadi pertanyaan masih ngaji. Mungkin ini ada problem yang lainnya kayaknya. Harus deket nanti ngomong ngadep ke sini. Oleh ibu dianggap salah terus. Tadi katanya salahnya cuma nggak mau ngikut saja sekali itu. Ibunya langsung sakit. Kalau memang seperti itu betul ini anak durhaka. Jangan sampai diulang, jangan sampai dibikin sakit orang tua hati-hati. Orang tua, orang tua, orang tua. Apalagi urusan ngaji. Ini saja. Baik. Ada orang tertidur sambil duduk, tiba-tiba tidurnya sampai lelap. Dan pernah saya baca, yang membatalkan wudhu adalah hilangnya akal. Yang ingin saya tanyakan bagaimana keadaan seperti itu? Seperti orang yang sedang dengarkan khutbah Jumat atau lainnya. Orang tidur tidak batal wudhunya, asalkan tidurnya dalam keadaan duduk. Kalau lagi dengar khutbah Jumat kok tidur, asalkan masih dalam posisi duduk tidak batal wudhunya. Kemudian dia bisa langsung sholat ada orang sholat, oleh ini sudah kemarin. Yang sudah jangan diulang lagi. Ya, anak-anak yang sudah dikasih tanda supaya tidak anu waktu. Baik. Tolong baik. Tolong bisakah memperkenalkan saya dengan pria yang soleh? Insya Allah saya ingin tahu anaknya solehah. Insya Allah, insya Allah dapat pria yang soleh. Insya Allah. Insya Allah dapat niatnya ini. Biarpun tidak menyebut siapa orangnya dapat insyaallah khusnudon. Baik, ada lagi apa ini tidak paham pertanyaannya salah Baik, ada lagi pertanyaan? Seberapa batas eh ini cocok nih. Seberapa batas kemiskinan dan kefakiran seseorang sekarang ini? Karena di zaman sekarang ini sulit menentukan kefakiran serta kemiskinan seseorang. Rata-rata zaman sekarang mereka tiap hari kebutuhan makan terpenuhi. Dalam kata lain, tiap hari mereka bisa makan entah itu dari saudaranya ataupun dari pihak keluarga terdekatnya. Kalau masih diberi oleh orang, bukan hasil kerjanya, itu belum kaya. Jadi yang disebut orang cukup itu adalah cukup karena dia punya pekerjaan, gaji tetap, atau punya harta simpanan. Kalau punya pekerjaan, itu masih disebut miskin dan fakir kalau gajinya itu tidak mencukupi kebutuhannya. Misalnya kebutuhannya sebulan itu 1 juta, gajinya 750 juta, itu namanya fakir atau miskin. Ada perbedaan fakir miskin sedikit. Akan ya tapi intinya kalau ada orang punya gaji nggak cukup untuk kebutuhannya. Bukan kebutuhan yang macam-macam loh ya. Kebutuhan makanan. Nah, kalau kebutuhannya setiap hari nambah, ada televisi, ada ini bukan itu. Maksudnya kebutuhan pokoknya. Dari makanannya, kebutuhan-kebutuhan kalau sakit, kalau sekiranya pokoknya kebutuhan-kebutuhan pokoknya. Biarpun anaknya 20 misalnya, itu masuk semuanya. Intinya kalau sudah tidak cukup gajinya itu tergolong orang fakir. Itu bagi orang yang tidak punya timbunan. Tapi kalau nggak punya kerjaan tapi timbunannya duitnya banyak. Diperkirakan kalau dia makan sehari berapa? 5000. Kalikan umurnya sampai 60. Lah kalau hartanya masih cukup ada berarti dia orang cukup itu. Misalnya punya harta berapa? Kalikan 5000 kali 60 tahun. Itu saja. Berapa kira-kira? Nah kalau hartanya melebihi itu, dia nggak punya kerjaan, misalnya mohon maaf tangannya lumpuh, stroke dan sebagainya. Tapi punya harta. Hartanya banyak, tapi belum tentu dia orang kaya. Karena apa? Dia itu lumpuh, nggak bisa kerja. Artinya apa? Hartanya itu diperkirakan kalau dia makan tok itu cukup atau tidak. Kalau masih cukup berarti kaya. Kalau nggak cukup jadi fakir dia. Atau orang umumnya adalah dengan pekerjaan ini yang saat ini. Punya pekerjaan, kalau ternyata pekerjaannya itu adalah nggak cukup untuk kebutuhannya sebulan atau sehari sama saja misalnya sehari dia dapat gaji 40 ribu tapi kebutuhan anak-anaknya dan istrinya 60 ribu fakir ya boleh menerima zakat baik ini saja itu penting juga kemarin tidak kita bahas orang fakir itu kayak apa semoga Allah memberikan kemanfaatan dari apa yang kita belajari pada malam pada pagi sore ini kita doa bersama dan ini ada orang yang minta doa untuk Ada yang sakit ya? Baik, keponakan siapa ini? Semoga Allah rawat rumah sakit, rumah sakit mana ya? Semoga Allah memberikan kesembuhan, baik semoga Allah memberikan kesembuhan, kesembuhan dan semua yang sakit dari keluarga kita diberi kesembuhan dan biaya yang digunakan menjadi amal jariah yang diterima oleh Allah, diganti oleh Allah, yang menjaga sabar, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkatilah Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma rahamna la tu'adibna, surna wa la tahdulna, wa afina wa la tumridna. wa ولا تهنا واثرنا ولا تثير علينا انك على كل شيء قدير اللهم ya ya Allah berikan kepada kami ya Allah kecintaan kepadamu ya Allah kecintaan kepada kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah dan kecintaan kepada guru-guru kami ya Allah agar kami bisa patuh ya Allah agar kami bisa mendapat mengambil ilmunya ya Allah dan kirimkan kepada kami guru-guru yang soleh guru-guru yang kau ridhoi ya Allah dan jauhkan kami dari guru-guru yang tidak baik jauhkan kami dari guru-guru yang kau murkai ya Allah dan kirimkan kepada kami murid-murid yang baik ya Allah murid-murid yang kau ridhoi yang menjadikan sebab kami mendapatkan ridhomu ya Allah muliakan mereka semua ya Allah guru kami murid kami orang tua kami anak-anak kami dan kami ya Allah muliakan di dunia dan di akhirat. Dan jadikanlah kami semua adalah ahli ilmu, ilmu yang manfaat. Jadikan kami semua anak-anak keturunan kami ahli ilmu, ilmu yang manfaat. Dan berikan kepada kami kecukupan di dunia dan di akhirat. Kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Mudahkan segala urusan kami. Lapangkan rezeki kami. Jika ada yang sakit sembuhkan. Jika ada yang punya hutang mudahkanlah kami di dalam membayar hutang-hutang kami ya Allah. Ya Allah jagalah hati kami. Bersihkan hati kami dari dendam. Jauhkan hati kami dari dengki. Jauhkan hati kami dari sombong, ya Allah. Dari sombong, ya Allah. Dari sombong, ya Allah. Dan ampuni kami, ya Allah. Ampuni yang telah banyak salah kepada guru-guru kami. Yang telah banyak salah kepada orang tua kami, ya Allah. Dan jangan kau jadikan gara-gara kesalahan ini ilmu kami tidak manfaat, ya Allah. Ampuni guru-guru kami. Muliakan mereka, ya Allah. Panjangkan umur mereka, ya Allah. Dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan guru-guru yang telah mendahului kami, ya Allah. Berikan kepada mereka kebahagiaan di alam barzah sebagai mukadimah kebahagiaan kelak di saat di akhirat nanti ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah berikan kepada kami husnul khotimah, ilmu yang manfaat, husnul khotimah, ilmu yang manfaat ya Allah, ilmu yang manfaat.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 لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفا فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم mohon maaf mohon doa selalu wabillahi taufiq wal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh